Bismillahirrahmanirrahim Ihani fillah A'azantakumullahu jami'an Alhamdulillah Insyaallah kita akan melanjutkan Terus kita Sampai pada pembahasan masalah Ucapan Abu Hazim kepada para umaro nasihat-nasihat para ulama kepada para pemimpin negara kepada para khalifah yang mana beliau seorang alim dari kalangan para tabi'in dan pasnya terjadi ini adalah ketika rombongan Sulaiman Ibnu Adil Malik beliau haji ke Madi, ke Mekah kemudian di sana bertemu dengan Abu Hazim siapa nama Abu Hazim di sini Imam man huwa Abu Hazim ismuhu man Tas taslah Eh Ayo Salama bin Dinar Laqabuhu al-A'raj <clears throat> Masyhur dari kalangan para tabi'in. Dan tak kala ya Sulaiman Khalifah Amirul Mukminin beliau tanya-tanya tanya-tanya masalah agama kepada Abu Hazim ingin ya ada masukan ingin ada santapan rohani bagi dirinya karena tak kala beliau bertemu dengan para pejabat-pejabat Madinah disambut dengan kata-kata ya biasa dan ucapan-ucapan marhaban marhaban wahai khalifah dan beliau ingin ya nasihat masuk pada diri beliau maka beliau mencari siapa gerangan yang bisa memberikan nasihat kepada kita wahai para pengawal maka diantara pengawalnya menunjukkan oh ya di sini ada seorang alim namanya Abu punyanya Abu Hasim Salamah bin Dinar maka beliau pun mencarinya mengutus utusannya untuk mencarinya dan dapatkan enam apa yang ia maukan kemudian tanya jawab antara beliau dengan Abu Hazim dan di antara mutiara yang sangat bagus dikatakan oleh beliau takala Sulaiman tanya kepada Abu Hazim terakhir yang kita jelaskan kemarin adalah man a, man nasi Ya Bahasim, Siapa manusia yang paling berakal Siapa manusia yang paling berakal Kemudian beliau menjawab Yaitu man ta'alamal hikmah wa alamah nas Yaitu orang yang belajar hikmah Kemudian dia mengajarkan hikmah tersebut kepada manusia ini ini ucapan beliau kemudian ditanya berikutnya Faman ahmakun nas dan siapa manusia yang paling dungu? Siapa yang mereka paling bodoh? Maka kata beliau adalah man hatta nafsahu fi hawa fi hawa rajulin wa huwa dolim Yaitu seorang yang dia melibatkan dirinya dalam hawa nafsu seorang wa dolimun dan dia dalam keadaan berbuat suatu kedoliman melibatkan dirinya terjun ikut andil dalam satu kedoliman Faba'a akhiratahu bidunya akhirahu Maka dia berarti menjual akhiratnya dia dengan agama orang lain Nah ini Ini apa manusia yang paling dungu Yang dia menjual dirinya Yang dia membantu orang-orang yang berbuat satu kedoliman Demi mendapatkan satu kedudukan dia mendapatkan satu pangkat, uang dan sebagainya walaupun dia mengorbankan agamanya dia jual akhiratnya dia juga dia jual agamanya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan walaupun yang dibantunya adalah orang-orang yang berbuat suatu kedoliman kemudian kala ya bahazim fama asma'u du'a du'a ul muhbitin wahai Abu Hazim doa apa yang paling didengar ini ini Sulaiman tanya kepada Abu Hazim doa apa yang paling didengar oleh Allah Ta'ala wahai Abu Hazim maka beliau menjawab doa ul muhbitin yaitu doa orang-orang yang tawadu doa orang-orang yang khusyuk ini Orang yang doa yang dia penuh dengan tawadu, yang dengan penuh dengan merendahkan dirinya, doa dengan yang khusyuk, apa yang ucapkan, apa ya apa yang ia lontarkan lewat lesannya, betul-betul ia hadir hatinya, betul-betul ia bisa meresapi apa yang ucapkan. Nah, ini ini kata beliau. Qala fama aska sadaqah qala jahdul mukil. Kemudian Sulaiman Ibn Abdul Malik pun tanya berikutnya, sedekah apa yang paling suci? Sedekah apa yang paling bisa mengarahkan kepada takwa Allah Azza wa Jalla? Nah, sehingga akan diterima sedekah tersebut. Maka beliau menjawab, yaitu sedekah juhdul mukil. Yaitu sedekahnya orang-orang yang dia bersungguh-sungguh, yang dia nah bersusah payah dengan sendirinya dengan tangannya sendirinya nah walaupun sedikit nah ini ini sedekah yang paling di antara paling yang suci yang paling mudah untuk ia terima diterima di sisi Allah Taala sedekahnya bekerja dengan tangan dia menghasilkan uang dengan tangannya sendiri dengan mencangkul misalnya dengan jeripayah keringatnya ia sendiri bukan hasil nah meminta meminta bukan hasil suatu upah dari gaji nah karena dia mungkin sebagai apa pegawai negeri nah tidak tapi betul-betul dengan tangannya ia sendiri sehingga keluar keringatnya sehingga dia harus susah payah walaupun sedikit sedekah tersebut nah ini ini enam diantara sedekah yang betul-betul suci yang bisa mengarahkan kepada takwa Allah Azza wa Berbeda dengan sodakohnya orang-orang yang tidak suci, ya mungkin dengan dilumuri dengan sodakoh-sodakoh yang penuh dengan barang subhat, enam dengan barang-barang yang haram. Nah ini, ini tidak mengantarkan kepada hal ketakwaan kepada Allah Taala. <clears throat> Qala ya Abu Hasim, ma taqulu fima nahnu fihi? Qala u'fini man hada min hada min hada ya Abu Hazim kemudian beliau tanya kembali wahai Abu Hazim apa yang kau katakan tentang diri kami bagaimana pendapatmu tentang saya Amirul Mukminin dalam pemerintahan pada rakyatnya bagaimana pendapatmu wahai Abu Hazim maka beliau pun menjawab, "Ufuni." Maaf. Untuk ini saya nggak bisa. Ya. Dari perkara dari perkara ini saya nggak bisa terus terang untuk menjelaskan apa adanya pada engkau wahai Amirul Mukminin. Ya, beliau minta udur Nam untuk memberikan udurnya karena memang berat ya untuk mengatakan langsung misalnya kamu seorang yang zolim kamu seorang yang tidak adil ini betul-betul sangat berat di hadapan para penguasa nah, ini beliau pun udur Kola <clears throat> Sulaiman Ibnu Abil Malik Nasihah Nasihat Talqiha Yang kau asal untuk memberikan masa tersebut Wahai Abu Hazim Qala Abu Hasim. Ini ya, jadi tak kala beliau udur nggak mau menjelaskan apa adanya maka beliau terus ingin berikan nasihat ingin minta nasihat kepada Abu Hasim terus ingin masuk ya memberikan masukan-masukan kepada dirinya sebagai makanan sanapan rohani untuk jiwanya inna nasan akhadu hadal amro sesungguhnya manusia mereka apa mengambil perkaranya ini itu mereka para penguasa yang memegang kekuasaan ada presiden ada wakil presiden ada bupati ada gubernur dan sebagainya nah hadal amram mereka mengambil perkara ini itu unwatan min huir musyawaratil muslimin di atas perkara di atas yakni apa unwah yakni sembarangan mereka mengambil perkara ini mereka mendapatkan satu kedudukan itu caranya dengan cara sembarangan min hari musyawarah tanpa apa yakni adanya musyawarah dengan para ulama nah dengan para kaum muslimin ini ini mereka mendapatkan suatu kedudukan apakah jadi presiden Apakah jadi seorang gubernur dan sebagainya mereka mengambil perkara ini serampangan ya mereka atau memutuskan satu perkara sebagian mereka juga serampangan tidak mengambil bagaimana para alimnya diajak untuk bermusyawarah atau juga mereka nam ketika mendapatkan satu kepemimpinan mendapatkan satu kedudukan mereka dengan cara yang batil nah dengan cara kudeta dengan cara pemberontakan pemberontakan kepada pemerintah tersebut. 6. Wala isma'a. 6 dan juga tidak mengikuti isma Menurut ihim daripada pendapat-pendapat mereka. Ini mereka nggak ikut ya bagaimana ulama menjelaskan perkara tersebut wasafaku fihi dima maka mereka pun bagaimana akibatnya yaitu mengalirkan darah ala tola dunia untuk mencari dunianya untuk mencari kedudukannya sampai tumpah darah darah kaum muslimin dan ini mereka enggak tanya-tanya kepada para ulama mereka enggak bermusyawarah dengan para alim dan enggak mengikuti isma bagaimana isma para ulama tersebut ini samprangan ya sembarangan mereka betul-betul asal jadi nah ini, ini demi mendapatkan dunianya untuk mencari dunia mereka sumaratahalu anha kemudian mereka pun berlalu mereka meninggalkan ya setelah mereka mendapatkan mendapatkan apa yang inginkan sudah mereka enggak memperdulikan apa yang sudah terjadi nah darah kaum muslimin mengalir korban berjatuhan ini falayata syi'ri qalu wa qila lahum alangkah seleknya enam perbuatan tersebut kemudian qalu terus bagaimana komentar mereka para manusia bagaimana pendapat-pendapat manusia kala mereka sudah mendapatkan dunia mereka wa qila lahum dan apa dikatakan untuk mereka ini ini nasihat ya Abu Hasim kepada Salman apa Sulaiman ibnu Abdul Malik tak kalah beliau terus apa meminta nasihat maka beliau nasihati demikian sungguh manusia mereka di dalam mengambil menempuh mendapatkan suatu kekuasaan mendapatkan suatu kedudukan dengan cara yang sangat batil tanpa ada tanpa ada musyawarah tanpa adanya Nabi ajak para ulama untuk apa bagaimana pendapatnya ketika ingin memutuskan satu perkara ini takkanlah mereka bercita-cita untuk dunia untuk mendapatkan harta sampai pun mereka mengorbankan darah kaum muslimin mengalir di antara mereka terus bagaimana perkataan mereka ucapan-ucapan para kaum muslimin bagaimana komentar mereka tentunya komentarnya adalah jelek dan sangat jelek nah ini ini yang sudah terjadi Faqala ba'atu julasa julasaihi. Maka sebagian ini ya pengawalnya yang duduk di sampingnya mengatakan bisa makul ya syekh. Alangkah jeleknya apa yang kau katakan wahai syekh. Ini diarahkan kepada Abu Hasim. Sungguh ya, alangkah jeleknya ucapan engkau wahai Abu Hazim, engkau mengatakan demikian di depan seorang Amirul Mukminin yang tentunya akan menyakiti, akan tersinggung. Ini apa pikiran di antara para pengawalnya. Faqala Abu Hazim, "Kadibta." Maka dibalas ya oleh Abu Hazim, "Engkau yang dusta, engkau yang membuat mengada-ngada." Ini, "Innallaha akhadha kalau ulama." Sesungguhnya Allah Ta'ala mengambil perjanjian para ulama yaitu yubayinunahu linnasi wa la Yaitu perjanjian apa? Perjanjian agar supaya mereka para ulama untuk menjelaskan kepada manusia tentang perkara tersebut. Wa yaktumunahu dan supaya tidak mereka untuk menyembunyikan perkara tersebut. Ini ini perjanjian ya perjanjian Allah Ta'ala kepada apa orang yang berilmu untuk menjelaskan al-haq itu hak batil itu adalah suatu kebatilan jangan disembunyikan <clears throat> kemudian kala Sulaiman ya Abu Hasim kemudian Sulaiman bertanya mengatakan berikutnya asbahna Nusibu minna wa nusibu minka Wa Ibu Hasim Asbahna Kita telah menjadi Nam menimpa di antara kami Dan kami pun di antara kalian Apa maksudnya? Asbahna Yusib, tusibu minna wa nusibu minka Yani kita telah menjadi yakni ta'awun di antara kami dan kami akan menolong engkau wahai Abu Hazim. Ini ini seruan Sulaiman kepada Abu Hazim tak sudah bisa menilai ya bagaimana apa Abu Hazim seorang yang berilmu maka Sulaiman ingin mengajak dia kerja sama untuk sebagai nasihat sebagai penasehat dirinya. 6. Jadi demikian maka beliau pun mengatakan qala a'udzubillahi min dzalik. Beliau mengatakan aku berlindung kepada Allah Ta'ala dari yang demikian. Ini artinya Abu Azim enggak bersedia, enggak mau. Qala walima kenapa wahai Abu Hasim engkau enggak bersedia? Kenapa engkau enggak mau wahai Abu Hasim? Qala akhafu an arkana ilaikum syai'an qalilan maka dia pun menjelaskan saya takut ya saya takut wahai amirul mukminin bahwa saya nanti saya akan menggantungkan pada engkau perkara yang sedikit ini saya takut dan perkaranya walaupun itu adalah sedikit dan ini karena beliau sangat paham Bagaimana ketika seorang alim, ketika seorang berilmu dekat-dekat dengan para penguasa. Nah, ini nanti bisa-bisa ya agama yang akan jadi korban. Karena nggak kuat dengan fitnahnya dunia, karena nggak kuat dengan fitnahnya harta kedudukan, bisa-bisa nanti akan jadi korban tentang agamanya, tentang akhiratnya. Sehingga beliau nggak mau. Beliau nggak mau, sangat takut. Sehingga dengan demikian, tak kala dia sudah tahu keadaannya, nah kedudukannya sudah tahu tentang ilmunya bagaimana kedudukan seorang alim ketika dia mau membantu pemerintah, kemudian dia nggak mau tegas al hak al hak al-batil batil, nggak mau demikian, maka akibatnya adalah fayudi kuni fal hayati wati fal mamat al-ayat. Maka dengan sebab demikian Sungguh ya Allah akan merasakan bagi saya Yaitu di fal hayati yaitu tentang lipat ganda ya satu adab di negeri dunia dan juga lipat gandanya nanti di mamat ketika dia meninggal enam apakah dalam atau ataukah di negeri akhirat dia ini ini akan dilipat gandakan akan betul-betul akan mudoafah adab kenapa demikian karena likamali ni'matillahi alaika wa kamali ma'rifatik Nah ini. Karena ketika sudah mengetahui kesempurnaan nikmat Allah kepada kalian, nikmat tentang sebuah ilmu, kemudian kalian nggak sesuai dengan ilmu kalian, kalian nggak sesuai dengan makrifatah makrifah kalian. Ini. Sehingga apa siksaannya akan dilipat gandakan ketika dia nggak bisa mengatakan al-haq al-haq, al-batil al-batil. Nah ini. Ini alasan beliau ya kenapa beliau nggak mau nggak bersedia untuk membantu Amirul Mukminin karena ini takut ya dia akan bersandar kepada engkau wahai Amirul Mukminin dan sesuatu yang sedikit sehingga tak dia bersandar kepada engkau kemudian nggak bisa tegas ketika mengusapkan al-haq al-haq nggak tegas ketika batil al-batil dan ini akan mengakibatkan dia akan mendapat suatu adab yang sangat pedih demikian <clears throat> dan ini memang ya para ulama salaf mereka berusaha untuk menjauh enam untuk tidak menerima juga masalah mungkin sebuah hadiah sebuah harta dari para pemimpin dan mereka tahu ya para ulama salaf bagaimana ucapan dari kalangan batu salaf bahwasanya mereka adalah innahum nana sesungguhnya mereka ya para umaro itu memberikan kepada kami sebuah harta sebuah kedudukan itu adalah yashtaru nabihi ya untuk membeli ya untuk membeli akhiratnya dengan dunianya ini ini kebanyakan mereka tujuan-tujuan mereka takala mereka memberikan harta memberikan satu kedudukan itu tujuannya adalah untuk apa? Membeli, ya, akhiratnya dengan dunianya. Dan ini para ulama nggak mau, ya nggak mau. Dan juga fitnahnya, ya, terhadap agamanya, terhadap hafalannya, terhadap apa ilmunya juga sangat berpengaruh. Terbukti ketika Sufyan As-Sauri dia seorang alim, nam pernah ya beliau diberi hadiah Nah, dan kata beliau sendiri, kuntu itu, ya paham Al-Qur'an. Dulu saya diberi ya pemahaman Al-Qur'an. Diberi paham Al-Qur'an hadis yang sangat bagus, yang sangat gemilang. Falamma qabiltu surah, maka tatkala saya menerima sebuah surah, menerima sebuah bingkisan dari para penguasa ngam sering diberi bingkisan-bingkisan maka selip tuhu dicabut pemahaman tersebut dicabut ilmu saya terhadap Al-Quran ini, ini ucapan beliau merasakan sendiri bagaimana kita kala masih jauh dengan para dengan para umaro nah ketika dekat-dekat dengan mereka hubungannya diberi ini dan itu itu merasakan sangatlah ya pemahaman beliau sangat berkurang terhadap agama jadi ini namanya fitnah harta, fitnah kedudukan yang sangat berbahaya sehingga Abu Hasim pun tidak menerima untuk dijadikan sebagai penasehat ataupun pegawainya. Baik. Walau lam bisawab ini yang bisa kita baca mudah-mudahan berfaedah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bila huna kafaltu lakumullah.